Ikhwan tina azakumullah. Al-manhaj salafi, manhaj salaf yang dibangun di atas Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah adalah Islam itu sendiri. Islam adalah sunnah, sunnah adalah Islam. Itu pernyataan Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala. Al-Islamu huwa sunnah wa sunnah hiya al-Islam. Islam sunnah Rasul. Sunnah Rasul adalah Islam. Manhaj salaf dibangun di atas sunnah tadi. Sehingga al-manhaj salafi sunnah itu sendiri. Al-manhaj salafi Islam itu sendiri. Maka ketika Islam barakallahu fikum memiliki sebuah kekhususan sebagai sebuah agama yang memiliki satu warna, launun wahid, sibghatun wahidah, agama yang kamil, syamil, sempurna menyeluruh agama yang sabit rasikh yang kokoh maka begitu pula barakallahu fikum al manhajus salati manhaj salaf yang mulia ini manhajun kamil manhaj yang sempurna manhajun syamil yang menyeluruh manhajun rasikhun sabit manhaj yang kokoh barakallahu fikum launuhu wahid satu warnanya. Launuhu wahid, satu warnanya. Sibghatun wahidah, satu sibghah. Sebagaimana Islam, satu warna, satu sibghah. Barakallahu fikum. Manhaj salaf, demikian selalu. Dari mulai semenjak Nabi kita Muhammad SAW sampai hari ini dan sampai ila yaumiddin. Manhaj yang sama. Satu manhaj satu prinsip, satu keyakinan. Tidak akan eh, pernah berubah barakallahu fikum dengan perubahan apapun. Ini juga merupakan kekhususan, keistimewaan manhaj salaf. Disebutkan oleh Syekh Abdullah Salfiq Al-Zafiri Habibullah Dalam kitab beliau, <clears throat> risalah beliau berjudul Hakikatul Manhaj Salafi Wa hajatul ummatil masati ilaihi. Ini nama risalahnya. Beliau menjelaskan tentang khasais keistimewaan manhaj salaf. Setelah menjelaskan panjang lebar bahwasanya manhaj salaf adalah Islam, manhajun rabbani, manhajun nabawi. Beliau menyebutkan di antara kekhususannya, keistimewaannya adalah as-sabat war rusuh as-sabathu war Manhaj yang sabit, yang kokoh, yang rasikh, yang sangat kuat hujamannya, cengkeramannya, bimbingannya. Beliau mengatakan fala tu'athiru fihi at-taghayyuratu siyasiyah awil ijtima'iyah. Maka manhaj ini tidak akan terpengaruh dengan perubahan-perubahan politik atau dengan perubahan-perubahan sosial atau perubahan apapun tengah-tengah masyarakat. Nggak akan berpengaruh. Satu warna, satu prinsip, satu manhaj, satu bimbingan, satu keyakinan tidak akan pernah berubah dengan perubahan apapun yang ada di tengah-tengah masyarakat. Perubahan politik, perubahan sosial, perubahan budaya, perubahan kebiasaan akan berubah. Kenapa? Lianna mabnahu alal ilmi wal wahyi. Sebab manhaj ini dibangun di atas ilmu dan wahyu. Walladhi al yakin wal thabat wal quwwah fi akhdhi Manhaj ini membuahkan prinsip al-yakin, keyakinan yang mantap Asbab, ketegaran, kekokohan, dan kuat dalam memegangi agama Allah yang mulia ini. kalau <clears throat> Ini diantara keistimewaan manhaj salaf. belum menyatakan fahadal manhajur rabbani la yu'athiru fihi taghayyurul azmani wal ahwal bal huwa sabitun rasikh rusukhal jibal maka manhaj Rabbani ini, manhaj salaf ini tidak akan terpengaruh oleh perubahan-perubahan zaman atau perubahan-perubahan situasi dan keadaan. Bahkan manhaj ini manhaj yang rasikh, sabit, kokoh, tegar, kuat. Sekokoh dan setegar gunung-gunungnya ada. Ini perkara yang harus ketahui bersama, yang harus yakini bersama. Barakallahu fikum. Ini merupakan keindahan Islam dan keindahan al-manhajus salafi. Sepanjang zaman, sepanjang masa, launuhu wahid. Warnanya cuma satu. Ajmalul alwani wa ahsanuha. Warna yang paling indah, yang paling bagus. Barakallahu fikum. Warna ini adalah yang disebutkan dalam Alkitab Sunnah dengan pemahaman salaful ummah. Barakallahu fikum.